kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Kalau saja satu huruf dibaca mengandung sepuluh apa pahala apalagi dalam sekian huruf yang di, dibaca. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah seorang ulama tabi'ut tabi'in menyebutkan bahwa ukuran seseorang Jauh dekatnya dia dengan Allah bisa diukur dengan jauh dekatnya dia dengan Al-Quran. Semakin orang itu dekat dengan Allah, dia akan semakin dekat dengan Al-Quran. Maka berarti keberkahan hidupnya akan dirasakan secara langsung karena kedekatan dia kepada Allah sehingga dia akan merasakan kenikmatan ketika berapa? berhubungan dengan Al-Qur'an. Karenanya saya sekalian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran tiga hari sekali. Berarti sehari sepuluh juz. Ya. Kalau kurang dari itu, kata Nabi nanti nggak faham apa yang dibaca. Meskipun kita temukan sekian banyak riwayat-riwayat dari orang-orang saleh yang bisa membaca Al-Quran kurang dari tiga hari. Tapi Rasulullah SAW membatasi kalau bisa jangan apa kurang dari tiga hari. Kemudian kalau memang tidak bisa dianjurkan untuk sampai seminggu sekali, nggak mampu juga dua minggu sekali. Sampai para ulama menyebutkan jangan lebih daripada 40 hari sekali untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, kalau saja kemudian satu huruf mengandung apa? 10 kebaikan dan itu menunjukkan keberkahan daripada Al-Qur'an sehingga Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal qurana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Makanya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu ibarat apa? kuburan. Ya. Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha qubura. Kata Rasulullah bacalah Al-Quran di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah itu sebagai kuburan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu mengandung berkah sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, begitu pula Rasulullah SAW menyebutkan dalam Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi uh, pemberi syafaat bagi orang yang apa selalu membaca Al-Quran itu. Kemudian orang yang membaca Al-Quran dalam surat apa, membaca Al-Quran Al-Baqarah dan Al Imran di, rumahnya maka rumah itu akan dijauhi dari apa pengaruh setan dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya Al-Quran merupakan suatu bacaan yang penuh berkah ya sementara Al-Qur'an juga mengandung syifaun linnas obat buat manusia sekaligus juga mengandung hudan linnas petunjuk buat manusia karena itu secara lebih spesifik lagi Al-Qur'an menekankan kepada orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu dan dalam Al-Quran ada sekitar 90 ayat yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya para ulama mengingatkan kalau kamu membaca Al-Quran dan sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan betul. Pasti setelah itu mengandung berita penting. Imma perintah ataupun larangan dan itu adalah sepertinya Allah sedang berbicara kepada Anda. Makanya Orang yang banyak membaca Al-Qur'annya, dekat dengan Al-Qur'an pasti jiwanya tenang. Ya, karena dia mengandung obat, mengandung petunjuk dan juga mengandung rahmat. Maka itulah keutamaan dari Al-Qur'an sehingga dia menjadi berkah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an itu akan pasti diberkahi oleh Allah SWT. Nah, ketika kemudian Al-Qur'an keberkahannya dirubah posisinya ya kemudian apa disobek dibakar kemudian abunya dimasukkan air airnya diminum ah ini sudah bentuk penyimpangan kenapa karena nggak ada dasarnya nggak ada contohnya ya menjadikan suatu bentuk apa zat Al-Qur'an itu sendiri sebagai suatu apa keberkahan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan itu banyak sekali dilakukan oleh orang yang tidak mengerti atau kemudian disimpangkan. Kemudian berkah dari apa e, pengertian daripada tabarruk yang kedua yang bentuknya bersifat maknawi. Artinya dalam kategori syar'i tapi bersifat maknawi. Seperti orang yang sedang mempelajari ilmu Islam. Seperti kita sekarang lagi pengajian. Ini adalah mengandung berkah yang bersifat apa? Apa? Maknawi. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa kemudian Rasulullah SAW menyebutkan illa inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Bahwa Allah mem, mem, memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Terutama malaikat-malaikat itu bertugas untuk melaporkan, menaungi, sekaligus melindungi mereka yang sedang apa berzikir kepada Allah, mendalami hukum-hukum Allah seperti dalam pengajian-pengajian kita itu. Nah, ketika kemudian dalam satu dialog yang panjang sekali antara para malaikat yang menyampaikan berita tentang umat Islam yang sedang mempelajari agama Allah, hukum Allah maka di sana apa ini terungkap dialog yang cukup panjang dan Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi sehingga dialog ini perlu nanti sedikit kita ungkap setelah kita mendengarkan azan insyaallah barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Wa eh, ikhwani fiddin rahimakumullah. Uh, berkah yang diperoleh dari majelis ta'lim yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi itu menyebutkan betapa bahwa para malaikat itu datang untuk memberikan ketenangan kemudian eh, melindungi dan mereka mendoakan kepada orang-orang yang sedang berkumpul dalam rangka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dialog yang disampaikan oleh riwayat hadis qudsi itu cukup panjang sehingga kemudian Allah bertanya kepada para malaikat yang menyampaikan informasi adanya jamaah pengajian itu dan Allah mengetahui tentang apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku itu? Ringkasnya, mereka menyampaikan mereka memuji engkau ya Allah. Mengagungkan engkau ya Allah. Dan mereka berharap surgamu ya Allah. Kata Allah kepada para malaikat itu, bagaimana kalau mereka itu tahu tentang surga yang aku siapkan untuk mereka? Maka malaikat pun menjawab, Sungguh mereka tidak pernah tahu tentang surgamu itu ya Allah Tapi kalau mereka tahu tentang bagaimana surga yang kau siapkan untuk mereka niscaya tidak ada seorang pun yang akan melalaikan ibadahnya kemudian mereka apakah mempunyai rasa takut dalam diri mereka maka kemudian malaikat menjawab mereka begitu takutnya ya Allah terhadap neraka yang kau apa peringatkan kepada mereka Kata Allah, bagaimana mereka kalau tahu tentang neraka yang kusiapkan untuk mereka itu. Betapa besar siksaannya itu. Betapa dahsyat. Maka sungguh kemudian malaikat menjawab, mereka tidak tahu tentang neraka yang sebenarnya ya Allah. Tetapi sungguh kalau mereka tahu bagaimana neraka yang kau siapkan untuk mereka ini, maka tidak ada seorang pun yang akan bermaksiat kepadamu ya Allah. Kemudian Allah pun menyampaikan kepada malaikat itu, sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya dan aku berikan rahmat kepada mereka. Ini adalah tentang jamaah yang selalu membesarkan Allah, mengagungkan Allah, ya. Terutama adalah mereka yang sedang apa mendalami hukum-hukum Allah ini. Maka kemudian pemberitahuan dari Allah, Allah telah mengampunkan dosa-dosa mereka yang ikut dalam pengajian itu dan sekaligus diberikan rahmatnya. Tetapi malaikat kemudian melanjutkan lagi, Ya Allah, tetapi ada orang-orang yang datang ke pengajian itu bukan datang untuk pengajian. Mereka datang bukan untuk mendalami hukum-hukummu, bukan untuk membesarkanmu. Tetapi mereka datang untuk satu kepentingan lain. Mungkin mereka ingin ketemu temannya, mungkin mereka ingin apa? Ingin apa? Ingin untuk tujuan lain. Pas ada kelihatan daripada nganggur masuk saja ke ke pengajian itu. Ada orang-orang datang bukan untuk pengajian, bukan untuk membesarkan engkau ya Allah. Tetapi mereka berada di tempat itu. Maka kemudian apa? Jawaban apa? Allah kepada mereka humul julasa ulayashqa bihim jalisuhum. Karena orang-orang itu datang bersama dengan hamba-hambaku yang sedang membesarkan aku maka mereka pun termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmatku kepada Allah karena mereka berada bersama dengan orang-orang yang saleh Allahu akbar so, sekalian itulah satu bentuk berkah dari keberadaan orang-orang saleh yang sedang mengkaji, mendalami, membesarkan Allah, tetapi keberadaan beberapa orang yang hadir tidak dalam rangka untuk hal yang sama. Tetapi karena keberkahan orang-orang itu, terangkatlah derajat orang yang yang apa? Yang tidak mempunyai keinginan dari awal itu. Ini adalah merupakan apa? Merupakan satu berkah. Ya, berkah daripada orang-orang soleh yang mereka itu dalam rangka untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan-keberkahan seperti inilah yang disyariatkan keberadaannya dalam syariat Islam. Bukan yang dibuat-buat. Kemudian ada juga berkaitu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan dengan waktu. Umpamanya berkah tentang waktu pertiga eh, sepertiga malam. Saat manusia sedang tidur, kita dianjurkan untuk bangun, bermunajat, salat, baca Al-Qur'an, berdoa. Dalam pertigaan malam itu mengandung apa berkah karena Allah turun ke langit dunia dan kemudian memberikan permintaan hamba-hamba yang memintanya pada saat malam itu. Begitu pula waktu tentang Ramadan. Di sana ada puasa yang kemudian mengandung keberkahan yang luar biasa. Termasuk di sana ada malam Lailatul Qadar. Adalah keberkahan disebabkan karena apa? Karena waktu, karena zaman, ya. Dan juga kalau kita perhatikan kalau ada waktu-waktu malam, ada waktu Jumat, ada juga waktu Ramadan, itu semua mengandung berkah karena telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat. Bukan kemudian orang ngarang-ngarang sendiri. Banyak orang ngarang-ngarang sendiri kemudian membuat acara khusus pada waktu Rajab seperti bulan ini, ya. Atau ada bikin acara khusus pada nisfu Sya'ban. Itu ngarang-ngarang sendiri karena riwayat-riwayat yang digunakan adalah riwayat yang tidak tidak sahih. Sehingga karenanya tidak disyariatkan amalan-amalan seperti itu. Nah, ada tentunya apa berkah berkaitan dengan masalah apa waktu dan zaman. Ada juga apa ini berkah berkaitan dengan tempat seperti masjid. Masjid ini mengandung berkah bagi orang yang salat berjamaah, kemudian i'tikaf pada waktu akhir Ramadan di masjid itu karena mengandung berkah di masjid itu. Subhanallah, daya tarik masjid itu luar biasa. Meskipun tidak seperti tempat-tempat mewah lainnya, ya, yang kemudian ada kursinya segala macam. Kita di sini nggak ada, hanya ada sejadah. Tapi yang menarik, saya dengar ada satu masjid yang dibangun miliaran, bahkan saya dengar sampai triliunan Orang yang masuk ke tempat itu harus ada menjadi anggota dulu. Penuh dengan marmer dan kemewahan yang luar biasa. Tidak dianjurkan masjid untuk dimewah-mewahkan seperti itu. Sebab Rasul mengatakan sayati ala nasi zamanun yatabahawna bil mas bil masajid wa la ya'murunaha illa qalila. Ya. Dalam Ibnu Khuzaimah itu Rasulullah menyebutkan akan datang satu zaman di mana manusia berbangga-bangga dengan masjidnya tetapi tidak banyak untuk diramaikan. Jadi kegiatannya nggak banyak, tapi kemewahannya yang dibanggakan. Dan ini banyak sekali kita temukan di daerah-daerah mewah yang di mana masjid itu bermegah-megahan, tetapi ketika anda datang untuk salat subuh berjamaah, kadang-kadang masih dikunci, nggak ada orang. Kadang-kadang kalau ada orang pun sedikit orangnya. Sayang sekali. Hal itu bisa ditemukan di daerah-daerah yang mewah di mana justru apa ini ada kejadian di daerah Rancamaya itu harga rumahnya itu udah apa ini di atas 10 m apa itu ada orang cerita beli rumah di situ belinya tenang ternyata dia bilang apa setelah ditinggali tempat itu tidak pernah dengar azan akhirnya dia jual kembali karena nggak pernah dengar azan. Ternyata azan itu apa mempunyai dari daya tarik tersendiri. Ya. Dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam dari tadinya non muslim sadar karena mendengarkan azan. Ada juga yang kemudian mereka itu merasa tersiksa betul kalau dengar azan itu. Ya. Nah, karenanya sekalian masjid mempunyai satu keberkahan yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian uh, juga tempat yang diberkahi oleh Allah adalah Mekah. Karena di sana ada Ka'bah. Sehingga orang yang datang ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah, melaksanakan umrah, sa'i tawaf, sa'i apa? Dari Safa dan Marwah. Kemudian mereka yang menjalankan ibadah haji pada waktu musim haji datang ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah. Di mana di sana ditetapkan tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah khudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara ibadah kalian, terutama di dalam kaitan dengan masalah haji yang dalam arti manasik kita, manasik haji. Nah, karenanya kita akan temukan banyak sekali orang nantinya menggunakan apa tabarruk atau membentuk satu amalan berkah-berkah yang tidak disyariatkan oleh oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu kita akan temukan nanti justru di wilayah Mekah, di Arafah, di apa? di sekitar situ. Tetapi dengan cara yang salah. Nah, karenanya ada yang disyariatkan tabarruk ini, ada yang dilarang. Nah, yang disyariatkan diantaranya adalah bertabarruk dengan apa? tempat yang ada di sekitar Masjid Haram di mana kita sholat di situ bernilai apa seratus ribu kali sholat di tempat lain dan tidak ada tawaf kecuali di di apa di Mekah itu ya ini ada buku di tangan saya pengakuan orang yang suka tawaf di kuburan ya, ya ketika dia belajar tauhid baru sadar kemudian dari baru benar dia tapi sebelumnya tidak ada satu kuburan yang dianggap kuburan wali kecuali dia tawaf di tempat itu. Kalaupun dia datang ke satu kota, yang ditanyakan pertama kali adalah di mana kuburannya orang yang dianggap wali yang punya keramat. Atau kalaupun nggak ada keramatnya, kata dia, saya bayangin seperti dianya keramatnya yang luar biasa. Ini adalah pengakuan orang ini. Ya, luar biasa betul. Begitulah kalau orang sudah terjerumus ke dalam tabaruk yang mamnu, tabaruk yang terlarang. Nah, karenanya sekalian kita perlu tahu mana tabaruk yang dibolehkan, mana tabaruk yang terlarang. Dan juga ada tabaruk yang kemudian sekian banyak ulama terjerumus dalam kekeliruan tetapi kemudian diingatkan oleh ulama-ulama yang lainnya karena pemahaman yang keliru. Nanti saya sebutkan sedikit. Jadi tabarruk yang dibenarkan diantaranya tabarruk tempat yang ada di Mekah yang dibenarkan oleh syariat. Ya, di mana kita salat lima waktu di Masjid Haram, melaksanakan tawaf, begitu pula melaksanakan umrah. Dan umrah yang diamalkan oleh Rasulullah, beliau umrah empat kali. Rasulullah umrah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah, Rasulullah laksanakan empat kali. Hajinya beliau sekali saja. Dan sekali perjalanan umrah beliau laksanakan sekali tawaf, sekali apa? sa'i. Tidak seperti banyak orang kita berangkat ke sana untuk melaksanakan umrah. Setelah itu besok umrah lagi, keluar dari dari Tan'im atau dari apa? Ja'rana, kemudian mereka umrah lagi, keluar lagi, umrah lagi, diumrohkan itu kakeknya, neneknya, tetangganya, macam-macam orang. Ya, dan itu tidak ada dasarnya. Nah, karenanya saya sekalian empat kali Rasulullah umrah, empat kali Rasulullah dalam empat perjalanan itu hanya sekali beliau setiap kali perjalanan satu umrah. Yang selebihnya memperbanyak tawaf. Nah, kalau Anda nanti berkesempatan untuk melaksanakan umrah atau melaksanakan haji, Jangan ikut-ikutan orang. Bahkan kita lihat jamaah udah bangga betul, udah berapa kali umrah. Keluar masuk tan'im atau ja'rana itu. Ya, dan itu adalah satu amalan yang tidak ada dasarnya. Hanya membuat capek sebenarnya nggak ada dasarnya. Ya, apalagi di waktu musim haji. Begitu orang apa ini e, padatnya sehingga tidak jarang justru waktu melaksanakan ibadah hajinya dia udah teler udah sakit, udah capek. Akhirnya konsentrasinya berkurang sehingga mengganggu nilai ibadah hajinya. Sayang sekali. Ya. Begitulah peringatan daripada Abdullah bin, Ibn Abbas yang menyebutkan bahwa kalau orang sudah cenderung untuk mengamalkan yang tidak sunnah, apalagi yang beda, ya, maka cenderung dia akan meninggalkan yang sunnah nantinya. Maka hidup-hidupkanlah sunnah ini supaya kita tinggalkan bid'ah itu. Nah, sesekalian Mekah mengandung berkah karena ditetapkan oleh Allah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sampai salat yang siapa salat sekali di Masjid Haram sama seperti nilainya 100 kali di di tempat lain. Kemudian Madinah. Ya. Kalau juga Mekah itu merupakan berkahnya disebabkan doa daripada Nabi Allah Ibrahim, maka Madinah mendapatkan berkah karena doa Rasulullah SAW menjadi haram. Tidak boleh ada apa? Pembunuhan, tidak boleh ada menyakitin orang, tidak boleh ada apa? Memotong uh, daun sembarangan, tidak boleh mengganggu burung karena dia daerah aman, daerah haram. Nah itu karena doa Rasulullah SAW. Maka siapa yang datang ke Madinah kemudian sholat apa sekali di Masjid Nabawi maka nilainya sama seperti seribu kali di masjid yang lainnya selain Masjid Haram. Kemudian siapa yang dari Madinah kemudian bersiap-siap berangkat ke Kuba untuk menjalankan salat sunnah dua rakaat di Masjid Kuba maka pahalanya sama seperti umrah bersama Rasulullah SAW. Ya. Nah, sekalian ini adalah merupakan satu bentuk nilai berkah dari doa Rasulullah dan doa yang apa, yang menjadikan tempat itu diberkahi oleh Allah SWT. Kemudian adalah apa? Syam yang didoakan oleh Rasulullah Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi syamina. Kemudian Yaman juga didoakan oleh Rasulullah. Allah barik lana fi Yamanina. Ya Allah berkailah dengan Yaman kami itu. Ya. Ada orang yang berasal dari Najd. Wa fi Najdina ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mendoakannya. Ya. Najd yang dimaksud diantaranya adalah Irak ya dah. Rasulullah SAW tidak mendoakan keberkahan. Jadi didoakan berkahnya apa? Syam. Syam itu wilayah Palestine, apa? Syria, Lebanon, Jordan, itu wilayah Syam. Kemudian Yaman didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, di antaranya di Syam itu ada apa? Ada Masjid al Aqsa. Ya, ada Masjid al Aqsa yaitu di Palestina itu. Dan di sanalah tempat banyaknya para nabi yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa? Isra Mi'raj dari apa dari Madinah apa dari Masjid aram ke mana? Ke Palestina, Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tempat yang kemudian diberkahi oleh Allah ini Rasulullah menyebutkan siapa yang salat di Masjid Al-Aqsa maka nilainya seperti 500 kali salat di tempat lain selain Masjid Al-Aqsa dan selain Masjid Nabawi. Nah, tempat itu diberkahi karena apa? ada syariatnya, ada ketentuannya. Kemudian juga pada makanan. Pada makanan, pada minuman yang disebutkan oleh Rasulullah mengandung berkah. Seperti apa? Makanan apa? Apa? Haba sauda. Itu diberkahi. Minuman apa? Minuman susu. Rasulullah menyebutkan itu diberkahi. zaitun, minyak zaitun itu diberkahi karena disebutkan oleh Rasulullah itu adalah makanan-makanan yang diberkahi. Ya, jangan kemudian kita bilang jengkol juga enak, itu juga berkah. Menurut orang yang suka jengkol, tapi dia ada ketentuan berkah daripada jengkol itu. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu mengandung berkah, jangan kita bikin-bikin lagi. Ya. Nah, karenanya sekalian, keberkahan-keberkahan yang disebut tabarruk itu inilah yang disyariatkan oleh Allah, syariatkan oleh Rasulullah yang kemudian menjadi at-tabarruk al-masyru', tabarruk yang dibenarkan. Ya. Namun di sana ternyata banyak dari orang Islam yang kemudian masuk ke wilayah tabarruk yang mamnu', tabarruk yang yang tidak diberkahi. Tabarruk yang kemudian dibikin-bikin sendiri oleh mereka dianggap itu mengandung mengandung berkah. Yang paling banyak adalah kaitannya dengan kuburan. Makanya Anda lihat betapa banyak orang berangkat pakai hibah, pakai bis-bis pariwisata itu ke kuburan-kuburan yang oleh mereka dianggap kuburan itu mengandung berkah karena di sana dikebumikannya wali-wali yang oleh mereka diagungkan itu. Jadi oleh mereka kemudian dibesarkan betul kuburan itu. Saya lihat langsung kuburan yang dibesarkan di Kudus. Itu luar biasa betul. Ya, kuburannya itu dikasih kelambu gitu. Orang kemudian baca-baca, minta-minta di situ. Kemudian ada pasukan-pasukan apa ini? Si wali ini yang kemudian berada di sekitar situ juga itu diagungkan betul oleh mereka itu. Ya, dan itu diakui oleh orang yang menyatakan pengalamannya ini. Ya, dia sebutkan begini dari pengalamannya Walakat kuntu min kibari mu'azzimil kubur. Saya dulunya adalah orang yang sangat apa yang termasuk orang besar dalam mengagungkan kuburan-kuburan. Fala akadu ya azuru madinatan biha ayya qabrin aw darihan syai'in 'azim illa wa ahra'u fawran bih. Tidak ada satu kuburan yang aku kunjungi di satu tempat kecuali aku tawaf di kuburan itu dan aku agungkan kuburan itu. Saya berkunjung ke Yaman, daerah Yaman Selatan yang paling ujung. Dan saya lihat memang rupanya, rupanya karena banyak dari apa ini dai eh, dai-dai yang berasal dari Yaman dulu yang datang ke Indonesia. Mereka inilah yang kemudian mengajarkan banyak orang untuk mengagungkan agungkan kuburan itu. Dan saya, saya di sana saya melihat langsung Betapa banyaknya orang yang mengagungkan kuburan-kuburan itu. Yang mirip seperti yang di kita ini. Saya pikir banyak dari apa orang-orang kita itu kiblatnya ke ke Yaman itu. Karena memang dulu banyak dai-dai dari Yaman yang mengajarkan seperti itu. Dan itu adalah satu kesalahan. Bahkan saya melihat anak-anak muda yang dari Indonesia belajar di sana itu jam 2 malam pada pergi ke kuburan. Ya, Termasuk mereka meminta berkah ke kuburan-kuburan itu. Nasallallahu alaihi Jadi begitu dahsyatnya mereka mengagungkan kuburan, makanya Ibnu Abbas menyebutkan kemusyrikan terjadi pertama kali di dunia ini adalah disebabkan karena kuburan. Di mana ada orang lima saleh yang ketika mereka meninggal, kemudian mereka kuburannya diagung-agungkan. Itulah pengikut daripada apa kaum daripada Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Waqalu la tadarunna apa? alihatakum wala tadurna waddan wala apa wala suwa'a wa ya'uqa wa nasra itu lima orang hamba Allah yang soleh kemudian diagungkan oleh orang-orang yang mengagungkannya sehingga ketika meninggal kuburannya dia apa disembah itu ya dan karenanya saudara sekalian inilah yang kemudian terjadi pada umat ini yang kita lihat di Indonesia sendiri betapa banyak manusia-manusia yang telah mengagung-agungkan kuburan-kuburan itu dan di sanalah kemudian mereka meminta-minta kemudian apa ini e, tidak jarang menyembelih binatang ayam atau sapi atau apa kambing di kuburan itu bernadar untuk orang yang dikubur itu padahal siapa yang menjamin mereka masuk surga tidak ada yang jamin ya tidak ada yang bisa menjamin mereka bakal masuk surga ya. kecuali yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya dan itu hanya ada sejumlah orang disebutkan oleh Rasulullah dan itu adanya di di Madinah dan sekitarnya. Ya, adapun yang di sini tidak ada jaminan mereka masuk surga. Bagaimana akan menjadi apa penengah ataupun penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya sekalian ini adalah merupakan bagian daripada keutuhan tauhid untuk kita hindari berbagai macam bentuk tabaruk kepada kuburan atau minta berkah kepada kuburan karena kita datang ke, ke kuburan itu hanya untuk dua kepentingan. Selebihnya tidak ada. Ya, kepentingan pertama kita datang ke kuburan adalah untuk mengingatkan kita kepada mati. Bahwa kita akan mati seperti mereka. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendoakan buat orang yang meninggal itu. Paling tidak kita mendoakan kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum afiyah minimal kita doakan seperti itu boleh kita doakan yang lainnya yang jelas kita mendoakan untuk mereka yang ada di kuburan itu bukan kita meminta doa kepada orang yang dikubur itu dan yang terjadi banyak sekali sebaliknya orang pada meminta kepada yang dikubur itu sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan tabarruk dalam bentuk yang salah ini yang paling banyak dalam bentuk kuburan-kuburan. Kemudian tabaruk yang banyak dilakukan kesalahan oleh umat Islam adalah yang dianggap mengandung sejarah atau yang mengandung keramat. Ya. Kalau di apa ini eh, Jazirah Arab ya yang banyak dijadikan atau jadikan tabaruk oleh masyarakat muslim itu adalah gunung Hira. Apa? Jabal Nur. Yaitu gunung di mana Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau banyak datang ke gunung itu. Untuk tahannus. Untuk kemudian beliau berfikir, merenung, berzikir kepada Allah. Sebelum beliau diangkat sebagai Nabi sampai datangnya surat apa al-alaq itu di mana Rasulullah SAW kemudian apa menerima apa uh, Al-Qur'an yang pertama kali dan sejak itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umat untuk datang ke tempat itu kalian harus datang ke tempat itu atau mengambil apa berkah di tempat itu tidak ada itu makanya tidak ada sahabat yang menuju ke tempat itu dan sahabat-sahabat tidak mengajarkan pada murid-muridnya untuk ke tempat itu. Tetapi lihatlah orang di sana, masya Allah, berduyun-duyun naik ke atas. Padahal resikonya berat itu. Kalau jatuh mampus itu, tinggi begitu. Ya, tapi semangatnya mereka luar biasa. Saya belum naik ke gunung apa ini Hera itu, Jabal Nur itu. Tapi saya naik ke Jabal Thur. Ya, masih masih seger-segernya dulu. Naik itu waktu asar, turun itu menjelang maghrib. Ya, perjalanan satu jam lebih itu. Saya hanya ingin tahu bagaimana sih posisi apa e, gua itu dan bagaimana mereka kemudian yang dianggap kaum kufar saat itu tidak bisa melihat keadaan Rasulullah SAW berada di gua itu. Cuma memastikan saja, melihat saja. Ya, boleh kalau hanya sebatas melihat. Tetapi kemudian orang sholat di tempat ada sajadahnya di situ. Ya, orang pada sholat di situ. Karena memang di tempat itu hanya cukup untuk dua orang di apa di gua itu. Ya. Kemudian banyak orang jual-jual minuman apa, jual minuman cari cari rezeki lah, gak apa-apa lah. Tapi kemudian yang kemudian menjadikan tempat itu tujuan untuk tabarruk. Ini yang keliru. Karena memang tidak disyariatkan. Dan kita lihat orang-orang melakukan itu. Dan yang paling banyak lagi adalah Jabal Rahmah. Karena memang nggak terlalu tinggi. Kalau Jabal Sur tinggi kan, yang datang ke situ hanya orang-orang yang kuat, yang, yang memang apa punya semangat tinggi untuk nampak tilas atau untuk tujuan yang keliru tadi itu tabrak yang salah. Namun yang paling banyak adalah ke Jabal apa? Jabal Rahmah di Arafah. Di mana keyakinan orang disitulah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa di Jabal apa rahma itu. Anda akan temukan di sana, masya Allah, terutama orang Indonesia, ya, terutama orang Indonesia. Itu mereka termasuk ibu-ibu yang tua-tua dipaksakan naik ke atas itu, hanya untuk kemudian menyatakan cinta setianya kepada suaminya, atau ada yang membuat satu tulisan supaya apa suaminya nggak kawin lagi, ya. Ada kemudian ungkapan-ungkapan pesan atau apalah permintaan-permintaan kepada Allah di tempat itu sebagai apa bentuk tabarruk dari bekasnya Nabi Adam di tempat itu makanya wanita-wanita Indonesia di sana dipanggil apa Siti Rahmah saking banyaknya kejabar rahmah itu ya subhanallah apalagi kalau waktu haji orang berebut ke tempat itu bahkan tidak jarang mereka pada berjatuhan karena berebutnya itu Nasallallahu afiyah. Ini bentuk daripada kebodohan. Disebabkan karena pemahaman tabaruk yang salah. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, berapa banyak tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap apa? mengandung berkah itu mereka kunjungin di Gunung Kawi, di daerah Cilacap itu. Ya. Kemudian yang terakhir kita temukan ada di wilayah mana? Gajah Mada. Sehingga orang tidak berani memotong itu ketika apa pelebaran jalan atau apa itu orang-orang Persis dipotong aja langsung akhirnya mereka ributin itu sampai mau ke pengadilan bela bela apa pohon yang apa yang dianggap keramat itu jadi saya sekalian di tempat kita cukup banyak masyarakat yang masih terbawa karena kebodohannya mengagungkan apa pohon-pohon bahkan ada kejadian-kejadian di tempat-tempat tertentu ketika dipotong pohonnya itu oleh orang-orang yang sudah punya tauhid. Sementara masyarakat itu masyarakat miskin. Ketika diberikan apa potongan-potongan kayunya nolak, jangan, jangan. Takut kualat. Ya. Itu menunjukkan masih kuatnya apa? Apa? Pengaruh kefahaman yang salah di antara masyarakat kita itu. Jadi saya sekalian ini bentuk peringatan untuk supaya kita menghindari dan kita ingatkan orang-orang tua kita, keluarga kita, Jangan sampai melakukan bentuk-bentuk tabaruk yang keliru seperti itu karena itu adalah syirik. Ya, itu adalah apa? Syirik. Ya. Yang saya pernah lihat sendiri bagaimana orang di daerah Depok waktu itu ketika ingin dibangunkan masjid tahu-tahu mereka tawaf di tempat itu. La ilaha illallah. Padahal tawaf itu hanya boleh di mana? Boleh di mana? Di Mekah saja. Jadi mereka tawaf ketika kamu bikin masjid itu. Ya. Alakul hal itu bentuk daripada apa? Kebodohan yang terjadi di masyarakat kita disebabkan karena kurang pahamnya terhadap tauhid. Nah, satu hal yang perlu saya ingatkan. Dan ini banyak ulama-ulama yang terjerumus sehingga kemudian dimuat dalam banyak kitab. Tetapi itu adalah satu, -satu kekeliruan yang kemudian diuluruskan oleh ulama yang lainnya. Dan ulama bukan sembarang ulama yang terjerumus dalam masalah ini. Apa itu? Tabarruk biasa di salihin. Tabarruk dari bekas orang-orang soleh. Ya. Makanya subhanallah saya kemarin lihat berita di daerah Banten ibu-ibu pada pingsan-pingsan karena berebut cium tangan tuh Ustadz, tuh Kiai Romo Abdul Latif, siapa namanya itu? Ya, di daerah mana? Daerah Banten. Sampai pingsan-pingsan saudara. Kenapa? Mereka ingin berkah tangannya si apa kiai yang dimaksudkan itu. Tuh kiai enak saja tuh tangannya dikirikan. Masya Allah. Saya lihat dia pakai pakaian apa? Apa ini? Apa? Pakai serban begitu. Saya lihat mukanya ini muka penipu ini. Ya. Kenapa? Aisyah mengatakan mamasat ya Rasulullah SAW yada imra'atin qad. Rasulullah SAW tidak pernah tangannya menyentuh wanita lainnya bukan mahramnya. Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita lainnya bukan mahramnya. Bahkan ada peringatan oleh Rasulullah. Lebih baik besi ditempelkan, dimasukkan ke, ke apa, kepada dahi kalian daripada kalian harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah ini jabatan tangan dengan sekian banyak perempuan itu. Ini aja itu. Jelas bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Dari mana itu mengandung berkah? Pada dia melakukan yang haram. Ini adalah kekeliruan yang luar biasa. Ya. Saya ingat ketika saya datang ke Tasikmalaya. Saya kepingin tahu kayak apa sih Abah Anom itu. Orang mengaku ngaku luar biasa seperti itu. Saya datang, saya temuin dia. Saya jabat tangan begini saja. Sementara yang lainnya cium tangan tuh. Ketika saya jabat begini, dia tanya, siapa anda? Subhanallah. Saya hanya hamba Allah, Pak. Padahal Rasul saya mengajarkan, kalau berjabat tangan itu, Rasul saya berjabat tangan, kemudian lihat mukanya. Dan Rasulullah tidak melepas tangannya sampai orang itu melepasnya. Gak ada cium-ciuman seperti itu. Nah, sekalian inilah keadaan umat kita yang sudah banyak bergeser dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akibatnya timbulnya satu bentuk pengkultusan. Memang di dalam Sahih apa dalam kitab Al Adab Al Mufrad Imam Bukhari menyebutkan boleh mencium tangan guru karena ingin mendapatkan berkah dari ilmunya si guru itu. Tapi tidak kemudian itu menjadi satu eksploitasi untuk kemudian kayak gitu tangannya, Masya Allah ya kalau bisa guru itu tidak perkenan dicium tangannya itu yang lebih baik karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu ya jadi sekalian itu hanya membab adab tapi ini sudah pertentangan dengan syariat perempuan menjabat tangan si guru laki itu masya Allah ya bahkan di daerah Bogor bukan cuma diberikan tangannya seorang guru dengan pakaian pakaian apa? Gamisnya. Ya, disebutnya dengan ABMK. Saya lihat gambarnya itu. Wah, orang kalau lihat, waduh ulama besar ini. Tahu nggak apa yang terjadi? 300 perempuan menyerahkan keperawanannya untuk si guru ini. Bayangkan, minta berkah. La ilaha illallah. Minta berkah saja nyerahin perawannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa itu? karena kebodohannya. Dulu yang namanya itu cerita dari orang-orang yang mantan LDI, Nur Hasan Ubaidah itu, pimpinan LDI itu, itu istrinya lebih dari 100. Dia istrinya 4, yang tiga dipegangi terus, yang satu keluar masuk keluar masuk. Umur 16, umur 17, 20, Habis dinikahi seminggu, dua minggu, dicerai. Itu pengikutnya rebutan bekasnya siapa? Si Ustaz. Namanya Tabaruk katanya. Luar biasa betul. Ya. Jadi ini bentuk daripada apa, apa eksploitasi yang yang keliru daripada makna tabaruk seperti itu. Jadi saya sekalian, nah kita lihat ada ungkapan-ungkapan sekian ulama yang membenarkan tabaruk dari bekas orang soleh dengan alasan bahwa itu adalah mengikuti jejak para sahabat yang bertabarok dengan Rasulullah. Memang betul, banyak riwayat ditemukan Rasulullah SAW itu ketika dia meludah, orang merebut ludahnya. Bekas apa, wudhunya orang merebut. Ketika Rasulullah cukur rambutnya, orang merebut ngambil rambutnya. Karena ini kekhususan Rasulullah SAW. Ternyata mereka tidak melakukan itu kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Selain Rasulullah, mereka nggak lakukan itu. Ya. Nah, termasuk ada orang-orang di masa Umar bin Khattab itu ingin melakukan tabrak dan Rasulullah sudah meninggal. Ada yang datang ke pohon yang dimana Rasulullah membaiat para sahabat yang dikenal dengan bayat Ridwan ya di bawah satu satu pohon. Nah, ketika kemudian ada orang-orang yang datang ke tempat pohon itu, kemudian sholat di bawah pohon itu dengan masuk tabarruk dari bekas Rasulullah SAW saat mana beliau membaiat para sahabatnya, maka kemudian saat Umar mendengar cerita itu, dia langsung peringatkan orang itu dan pohon itu langsung dipotong oleh Umar bin Khattab supaya tidak lagi terulang perbuatan seperti itu. Ya, setelah Rasulullah meninggal selesai. Maka bekas-bekas itu tidak diperkenankan lagi digunakan sebagai tabarruk oleh para sahabat di antara ada Umar Khattab. Nah, ini bentuk daripada upaya menjaga keutuhan tauhid supaya jangan sampai orang berlebihan bersikap seperti tadi itu macam-macam bentuknya menganggap orang soleh sehingga kemudian bertabaruk seperti itu. Betapa ruginya ketika kemudian si ustad atau si kiai itu dia kena penyakit bengek. Tahu bengek? Hah? Apa namanya? Asma. Ketika dia minum, sementara dia kena asma, dia minum, itu kan apa pengaruh lendirnya yang mengandung apa bakteri yang meng, apa dari dari asmanya itu kan bisa nempel di minumnya. Oh ini berkahnya Ustadz, ya asma sekalian kamu. Ya. Karena yang namanya penyakit tidak mengenal orang. Ya, tidak mengenal orang. Karena itu saya sekalian, makanya para ulama yang yang benar dan meluruskan ulama yang keliru itu menyebutkan kalian salah kalau kemudian mengkiaskan berkat kepada Rasulullah kepada orang-orang soleh yang lainnya. Karena Rasulullah sudah selesai. Keberkahan itu hanya ada pada Rasulullah yang kemudian itu adalah merupakan sesuatu yang dipraktikkan oleh para sahabat tidak pada yang lainnya sehingga kemudian tidak dilakukan dengan dengan para sahabat adalah anhu. Karenanya saudara sekalian ini adalah sesuatu yang harus diluruskan di masyarakat kita. Ya, meskipun ada sekian ulama yang membenarkan bekas daripada orang soleh itu boleh apa menjadi berkah. Tapi kalau itu ilmunya, kalau itu doanya, kalau itu kemudian apa eh, amal solehnya itu memang ada syariatnya, ada ketentuannya. Termasuk minta doa kepada orang yang soleh itu ada ketentuannya, ada syariatnya. Ya, tetapi bekas-bekas minuman dan sebagainya itu tidak ada ketentuannya, tetapi itu dikiaskan dengan Rasulullah SAW dan itu tidak dibenarkan kias itu karena kias ma'al farid. Ada perbedaan antara kita dengan Rasulullah. Rasulullah manusia suci, berbeda dengan kita yang penuh banyak dosa, banyak kesalahan dan lain sebagainya ini. Ya, karenanya sekalian bentuk tabaruk dengan bekas orang-orang saleh ini kemudian dikritisi oleh banyak ulama karena kesalahan sekian ulama yang terjerumus ke dalam pemahaman seperti itu. Ya, sebaiknya kita hindari hal seperti itu sehingga kita terjauhkan dari apa? pengaruh kekeliruan yang bisa kemudian mengkultuskan seperti yang kita lihat dalam berita kemarin bagaimana ibu-ibu itu berebut sampai pingsan-pingsan untuk bisa mencium tangan kiainya dan mereka beranggapan kalau sudah mencium tangan kiainya berarti doanya dikabulkan. Masya Allah. Coba itu. Kalau dicium apa, berhasil mencium tangan kiai itu berarti dia dikabulkan doanya. Siapa yang bisa memastikan doa dia dikabulkan hanya karena mencium tangan si kiai itu. Dan ini adalah tentunya gulu. Rasulullah SAW ingatkan kaum wal gulu. Fa innal gulu ahlakamankana qablakum. Hati-hati kalian jangan bersibak ke bulu karena itu akan menghancurkan kalian. Ya. Berapa banyak kemudian terjadi kemusikan-kemusikan disebabkan hulu seperti ini. Nah, sekalian, ini saja barangkali poin-poin pokok dalam apa ini bagian tentang tabarruk yang disyariatkan dan tabaruk yang dibenarkan kemudian tabaruk yang diperselisihkan tetapi kemudian diluruskan oleh para ulama dalam posisi yang sebenarnya sehingga karenanya tidak kita tidak sampai Eh, terjerumus ke dalam pengertian-pengertian tabaruk yang keliru dan semoga kita menjadi mengerti setelah kajian ini sehingga tidak terjerumus ke dalam bentuk-bentuk pengutusan baik itu batu atau kemudian pohon atau kemudian tempat-tempat yang dianggap apa ini eh, mengandung berkah oleh banyak orang itu padahal tidak ada syariatnya di dalam syariat Islam. Qulu qali hadza astaghfirullah lakum. Kalau ada pertanyaan dipersilakan atau yang tertulis silakan ya. Salam. Apa? 100 ribu kali. Ya, ya. Ya, keliru, seratus ribu kali. Seribu. barakallahu fiik. Uh, eh, untuk uh, pertanyaan pertama, sebenarnya hadis yang masyhur dan kemudian diajarkan oleh para ulama tentang ke, apa ini keberkahan uh, tiga masjid itu la tusyaddur rihalu ila ila thalathati masajid tidak boleh ada kepergian yang dipersiapkan secara khusus kecuali kepada tiga masjid yaitu masjid apa Al Haram, Masjid uh, Nabawi dan Masjid Aqsa. Rasulullah menyebutkan tentang keutamaannya masjid apa, haram itu seratus ribu kali dibandingkan dengan masjid lain dan masjid apa ini Nabawi seribu kali dibandingkan dengan masjid lain selain masjid haram dan masjid Aqsa adalah lima ratus kali. Sementara dia menemukan satu riwayat bahwa masjid Nabawi itu ada seribu kali dan masjid Aqsa seribu apa? 1000 kali. Nah, saya kembalikan karena ini sekarang lagi belajar utusan dari Bima dari satu pesantren saya kembalikan ke dia, kamu teliti minggu depan kamu bawa hasilnya ya kamu teliti dari kitab mana yang sepuluh ribu di Masjid Nabawi dan seribu di Masjid Aqsa dan kita lihat bagaimana kedudukan riwayatnya nanti kita bicarakan minggu depan insyaallah. Kemudian berkaitan dengan e, pertanyaan yang kedua e, apa tadi? Yaman, keutamaan Yaman. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan keberkahan Yaman itu terutama pada orangnya. Ya, Rasulullah menyebutkan hum ariqaul qulub. Ya. Allahumma barik fi yamanina, ya Allah, berkailah Yaman kami. Kemudian Rasulullah menyebutkan hum ariqaul qulub. Bahwa Yaman itu orang-orangnya itu lembut. Makanya banyak sahabat-sahabat Nabi itu berasal dari Yaman. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah SAW mengirimkan beberapa kali utusan ke Yaman. Ya, dan satu apa ini wilayah besar Yaman itu masuk Islam ya ketika mereka diserukan kepada Islam karena mereka ini adalah orang-orang yang apa mempunyai hati yang lembut sebagaimana Rasul mengatakan kepada Muad bin Jabal innaka sata'ti qauman min ahli kitab kau akan datang kepada kaum mereka ini dari ahli kitab jadi ahli Yaman ini ada ahli kitab tadinya kemudian mereka masuk Islam tanpa satu perlawanan ya dengan kedatangan Muad bin Jabal, dengan kedatangan Ali bin Abi Thalib dan kemudian dari mereka lahirlah banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sangat eh, apa yang terkenal ya di antaranya Abu Hurairah radhiallahu anhu. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan al-hikmatu yamaniyah. Ya. Al-hikmatu yamaniyah. Bahwa ilmu itu banyak dimiliki oleh apa ini penduduk Yaman Ya. Nah, karena doa Rasulullah SAW keberkahan daripada ulama Yaman ini terbukti dalam sejarah betapa kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ya meskipun beliau itu menggali ilmu Al-Qur'an di Mekah karena dari itu keturunan murid-murid Ibn Abbas kemudian menggali ilmu sunnah yang berada di Madinah di antaranya dari Imam Malik kemudian beliau datang ke Yaman karena memang Yaman menjadi pusat ilmu di antaranya di sana ada namanya Abdul Razak As-Sana'ani. Abdul Razak As-Sana'ani rahimahullah adalah pengarang kitab atau pengumpul kitab daripada kitab Al-Musannaf. Guru daripada Imam Ahmad. Ya, guru daripada Imam Ahmad. Sampai di masa-masa terjadinya khurafat, bid'ah dan yang luar biasa itu muncul ulama dari Yaman yang kita kenal dengan Imam Syaukani. Ya, Imam Syaukani itu dengan kitabnya Nal Autar, kemudian Fathul Qadir dalam tafsirnya, dan kitab-kitab lain ya Sail Jarrah dan sebagainya beliau termasuk ulama yang dari Yaman melakukan satu perubahan luar biasa dalam pelurusan agama ini ala hal kalau kita lihat dari sejarah perjalanan Yaman itu memang mengandung perjalanan yang panjang ya dan di Yaman itu pula eh, dikenalnya juga dengan apa eh, Ratu Sabak itu ada di Yaman Kemudian cerita di Al-Quran tentang jannatain. Ya, kebun yang kemudian pemiliknya tidak apa ini tidak mau memberikan haknya kepada orang miskin. Kemudian kebun itu dihanguskan oleh Allah SWT dan itu bisa ditemukan di Yaman. Ya, yang diceritakan dalam Al-Quran itu ada ada di Yaman. Dan banyak sekali secara-secara Yaman ini yang luar biasa dari masa-masa dahulu karena Yaman ini termasuk termasuk uh, kota tertua ya Nah, karenanya eh, Yaman ini lebih kaitannya dengan orangnya, bukan dengan apa? Dengan pada khusus tempatnya, tapi lebih banyak pada kaitan dengan orangnya. Ya, nah, itu keutamaan eh, Yaman. Ini bukan pujian buat orang Yaman, tetapi justru harusnya menjadi apa? Dorongan menjadi apa? Eh, peringatan buat orang Yaman supaya lebih apa? Lebih introspeksi dirinya atas doa Rasulullah SAW itu. Ya, itu berkaitan dengan dengan Yaman e, karenanya e, ketika kemudian terjadi penyimpangan oleh orang-orang Yaman dengan bentuk pengkultusan kuburan-kuburan juga dilakukan oleh orang Yaman, bukan berarti mereka benar. Ya, jelas itulah penyimpangan. Ya, siapapun ketika terjadi penyimpangan maka tidak terkena doa Rasulullah SAW. Ya, makanya ukurannya apakah seseorang itu benar atau tidaknya ini ketentuannya ukurannya apa sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau ingin kita lihat orang itu, jangan lihat penampilannya, jangan hanya lihat keturunannya saja, tetapi lihat jauh dekatnya dia dengan Quran, dengan sunnah Rasulullah. Ya, makanya apa ini eh, ketentuan yang menjadi ukuran oleh para ulama itu, kalaupun anda melihat orang dengan dalangan ibadahnya itu, dia bisa terbang di atas udara atau bisa berjalan di atas air maka lihatlah jauh dia jauh dekatnya dia dengan sunnah Rasulullah SAW. ya jadi yang selalu ukurannya apa sunnah Rasulullah SAW. makanya kalau kita lihat orang-orang yang menyimpang orang-orang yang apa yang nggak benar itu ukurannya adalah sunnah Rasulullah SAW. ya dari situ akan kita kita lihat betapa menyimpangnya khawarij karena dia jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Menyimpangnya jauh daripada Mu'tazilah karena jauhnya dia dari sunnah Rasulullah Menyimpangnya Syiah karena dia jauhnya dari sunnah Rasulullah Begitu pula menyimpangnya kalangan-kalangan sufi dan macam-macam itu. Disebabkan karena mereka jauh dari sunnah Rasulullah Makanya Imam Syafi'i rahimahullah membuat satu ketentuan. Butuhnya kita kepada sunnah Rasulullah lebih daripada butuhnya kita terhadap Al-Quran. Kenapa? Kalau kita pelajari Al-Quran, tidak melalui sunnah Rasulullah SAW, kita tidak akan paham sepenuhnya Al-Quran. Tapi kalau kita pelajari sunnah seutuhnya, kita akan paham Al-Quran. Ya, Meskipun Al-Quran terutama terutama lebih utama daripada sunnah, tapi sunnah menjadi ukuran. Makanya ukuran seseorang bisa diukur benar tidaknya jauh dan benar apa jauh dan dekatnya lihatlah daripada jauh di, jauh apa, dekatnya dia dari sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan cara itu kita akan tahu siapa yang memperoleh karomah yang benar, ya, dan siapa yang kemudian karomahnya itu palsu, ya. Sebab ukuran banyak orang itu adalah di sisi lihat dari sisi karomahnya. Ketika anda melihat ada orang yang dianggap wali di satu daerah, ya, kemudian dianggap punya karomah macam-macam. Dia datang ke pasar, nggak pakai baju, kelihatan perutnya jemblung begitu, terus minta duit duit sama orang situ. Orang pada ngasih, kenapa? Itu wali. Ya, jelas ini ada bertentangan dengan syariat Rasulullah. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan orang membuka auratnya seperti itu. Dan banyak penyimpangan seperti itu. Ada orang Ditanya, kok nggak ikut Jumatan? Oh, saya Jumatan di Mekah. Padahal di Mekah masih jam 8 pagi. Kalau di sini jam 12, di Mekah masih jam 8. Belum ada Jumatan sana. Ya. Jadi orang suka dibohongin. Ya, makanya karoma itu benar adanya. Itu merupakan karunia dari Allah kepada hambanya yang saleh pada saat hamba itu taat menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Itu ukurannya. Makanya kita lihat sekian banyak penjelasan para ulama. Selalu ukurannya dialah jauh dekatnya dia dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ketika dalam satu pertemuan orang-orang sufi seluruh DKI, saya hadir menggantikan undangan teman saya. Karena dia berhalangan, saya diminta hadir. Saya hadir. Masya Allah. Kita lihat penampilannya luar biasa yang jubah itu apa jubah hijau-hijau rapi yang jubah merah-merah rapi ini mengindikasikan macam-macam apa kelompok tarekat tapi ketika saya lihat pada ngerokok wah pembohong semua ini ya. tidak mungkin orang yang menegakkan sunnah itu kemudian mulutnya dikotor dengan rokok seperti itu ya nasallallahu Afia, ini adalah bentuk-bentuk yang menipu masyarakat karena penampilannya Nah, saya sekalian, apalagi ketika dia ngomong, pimpinannya itu ngomong, Alhamdulillah, saya telah melihat Allah di depan Ka'bah. Tambah yakin saya, ini pembohong besar. Karena Nabi Musa aja mau minta melihat Allah nggak mampu. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, apakah kamu melihat Tuhanmu ketika kamu sampai ke suatu muntaha? Rasul menjawab, nurun an narahu, cahaya bagaimana aku melihatnya. Bagaimana orang ini mengaku apa? Melihat Allah. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, kalau Anda melihat ada orang yang mengaku melihat Allah, ketahuilah dia ahlu bid'ah. Udah jadi apa? Jadi stempel, wah ahli bid'ah betul ini. Karena melihat ngaku melihat apa? Allah SWT. Nah, karenanya saya sekalian, ini bentuk daripada penyimpangan. Ukurlah jauh dekatnya dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan gitu kita menjadi apa? Menjadi faham. Afan Ustaz, mohon penjelasan dari atau Taubah 24 karena saya pernah dengar dari seorang ustaz katanya kedudukan pasangan kita suami istri itu diurutkan ke tujuh setelah saya buka ayat tersebut tidak ada tercantum hal tersebut bukankah surganya seorang istri terletak di suami mohon penjelasannya jazakallah khair rupanya yang nanya ini ibu-ibu nih ya e, di dalam surat at-taubah ayat ke-24 itu berkaitan dengan bagaimana menempatkan cinta ya bagaimana menempatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada bentuk kecintaan kepada selain Allah SWT. Saya bacakan ayatnya. rajim. Eh, saya sebelum melanjutkan ini, saya ingatkan akhuna kalau sudah dalam majlis taklim untuk pertanyaan gak pakai salam lagi ya ketika masuk atau keluar itu pakai salam uh, tadi saya lupa baru ingat sekarang kemudian uh, dalam ayat ini Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum Allahi wa rasulihi وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, tua, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suami-suamimu. Ini berarti nomor berapa? Empat. Kalau isi nomor tujuh nggak benar. Di sini sebutkan nomor empat. Wa ashiratukum keluarga besarmu. Wa amwal dan harta yang kamu apa? uh, kembangkan wa tijaratun takhshawna kasadaha dan apa? perdagangan yang kamu takut rugi wa masakin tardawnaha rumah yang kamu takut yang kamu sukai ahabba ilaikum lebih kamu cintai ya minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili daripada Allah rasulnya dan jihad di jalannya maka tunggulah saat ketentuan Allah saat ketentuan Allah ini bisa kematian bisa hari kiamat ya jadi sekalian ayat ini lebih kaitannya dengan bagaimana kita harus mencintai Allah, Rasulnya dan berjuang di jalan Allah melebihi cinta kita kepada orang tua, anak, istri dan seterusnya itu. Sehingga karenanya kalau kemudian ada benturan dan harus ada pilihan, mana yang lebih kita utamakan Allah, Rasulnya dan berjuang di jalannya dibanding dengan orang tua, anak, istri dan sebagainya, maka kita harus utamakan Allah, rasulnya dan berjuang di jalannya ya ini menunjukkan betapa kedudukan apa ini cinta kepada Allah di atas segala-galanya ya makanya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah katakan apa wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi dan yuhibbunahum kahubbillah kalau saja ada manusia yang menjadikan cintanya dia kepada Allah sama dengan cintanya kepada manusia ya maka orang itu telah menjadikan manusia itu sebagai tandingan Allah. Menyamakan saja sudah menjadi tandingan bagi Allah. Apalagi melebihkan ya. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau bagiku adalah segala-galanya." Ya. Yang paling kucintai dalam hidupku adalah engkau daripada yang lainnya. Ini bahaya itu. Bisa syirik itu. Ya, makanya yang harus kita cintai adalah Allah SWT. Bagaimana dengan istri, suami dan sebagainya? Kita cintai karena Allah. Ya, dalam posisikan suami ini, Bu, yang bertanya, dudukkan suami itu dicintai karena Allah. Maka seluruh langkah ibu yang mencintai suaminya karena Allah akan menjadi ibadah dan menjadi pahala si Allah Taala. Betul bahwa letak apa ini pahala istri apa surga istri pada pada suaminya bukan berarti kemudian suami yang ngajak nggak benar Maksudnya suami yang aja yang yang benar. Makanya ketika ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, lihatlah terhadap suamimu, dia adalah surgamu atau nerakamu. Artinya apa? Bagi seorang istri bahwa suami adalah aset untuk mengarahkan dia ke dalam surga. Maka jangan sia-siakan apa suamimu itu, apalagi kalau suami itu ngajak yang yang benar. Kalau ngajak yang benar nggak boleh diturutin. Barakallahu fikum. Kemudian uh, bagaimana dengan mentahnik untuk bayi yang baru lahir. Nah, untuk baru yang baru lahir untuk tahnik itu sunnah. Karena Ummu Salamah ketika kemudian uh, mempunyai anak dengan Abu Talha dan kemudian meninggal anaknya sementara Abu Talha masih dalam apa ini posisi sedang bekerja tetapi istri itu Ummu Salamah ini begitu tabahnya anak ini dirawat, kemudian ditaruh di tempat tidurnya, dan dia kemudian menyiapkan masak buat suaminya. Ketika suami hadir, disambut tuh suami, tidak diberitahukan kematian anaknya, diajak makan tuh suami, diajak tidur tuh suami, diseneng-senengin, udah selesai, baru ditanya, Mas, kalau ada orang nitip barang sama emas, gimana? Kalau orang itu datang minta kembali apa simpanannya itu ya harus kita kasih kan barang dia ya itu istri soleha nah ketika ngomong begitu baru istri mengatakan ya mas kita telah dititip oleh Allah anak dan anak itu sekarang sudah diminta kembali oleh sang empunya anak kita telah dipanggil oleh Allah swt maka kemudian suaminya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun udah makan kenyang udah tidur dengan istrinya baru diberitahu tentang ada nggak istri kayak gitu sekarang ini ya luar biasa itu ya nah kemudian kematian anak ini diberitahukanlah kepada Rasulullah maka Rasulullah bertanya Aras tumulailah, apakah sempat kalian bergaul dari malam kata mereka iya ya Rasulullah semoga itu menjadi anak saleh ketika anak itu lahir pertama kali oleh Abu Talha dibawa kepada Rasulullah. Ya. Kemudian anak itu ditahnik, dikasih apa? Apa? Kurma dia apa? Kurma dihancur gitu. Pokoknya manis-manis lah. Kurma boleh, madu boleh. Kemudian dikasih di apa? Langit-langitnya. Nah itu diberkahi. Kalau didoakan Rasulullah. Dan ternyata anak ini menjadi ulama besar setelah itu. Ya. Ya, seperti itu. Kalau Rasulullah ngunyah-ngunyah, kalau ibu mendingan gerus-gerus saja, Bu. Takut nanti ada bengeknya nanti apa menular ke anaknya. Kalau sehat sih nggak apa-apa ya. Kalau sehat nggak apa-apa. Ustaz, apakah ada dalilnya tentang puasa bulan Rajab dan bulan Syaban? Nggak ada secara khusus. Nggak ada puasa khusus untuk Syaban atau puasa khusus untuk apa? Untuk Rajab. Ya. Tapi kalau orang puasa sunnah pada bulan Rajab, puasa sunnah Senin masuk, Senin Kamis, ayam Bid, puasa apa? Apa? Dawud nggak ada masalah. Ya, dan puasa yang paling banyak lakukan selam selain Ramadan dalam puasa-puasa sunnah itu dilaksanakan pada bulan Sya'ban.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 أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله